Bab tentang menisbatkan hujan atau minta hujan kepada bintang-bintang atau kepada benda-benda langit yang lain. Jamaah sekalian, inilah salah satu pembahasan tentang jenis-jenis kesyirikan di dalam kitab tauhid yaitu meminta hujan atau menisbatkan hujan kepada bintang-bintang dan ulama menjelaskan kesyirikan di sini ada dua macam kesyirikan bisa menjadi syirik besar bisa pula syirik kecil bisa menjadi syirik besar, bisa pula menjadi syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Syirik besar dalam dua kondisi atau dalam dua keadaan. Yang pertama, seseorang meminta hujan, meminta turunnya hujan kepada selain Allah Azza wa Jalla kepada bintang-bintang, kepada benda-benda langit atau kepada siapapun. Berdoa, memohon kepada selain Allah agar diturunkan hujan. Maka ini adalah syirik besar. Karena ini adalah permintaan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Meminta sesuatu yang hanya dilakukan yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada makhluk, maka itu adalah syirik besar sebagaimana kita bahas dalam kesyirikan dalam doa, kesyirikan dalam berdoa. Doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Barang siapa mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia orang musyrik. Dengan syirik akbar, syirik besar. Tetapi doa berupa permintaan, apabila ditujukan kepada selain Allah akan menjadi syirik apabila orang yang ditujukan permintaan tersebut atau makhluk itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama dia masih hidup, meminta kepada orang mati adalah syirik. Syarat yang kedua dia hadir, maksudnya kita sampaikan kepadanya permintaan kita, tidak seperti kita memohon kepada Allah. Entah dia ada di mana, kemudian kita mohon kepadanya. Seperti kita berdoa kepada Allah, seakan-akan dia maha mendengar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang ketiga adalah, permintaan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta kepada makhluk, sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu permintaan yang syirik. Contohnya ini, minta diturunkan hujan. Sama saja minta dianugerahkan seorang anak. Atau minta hidayah. Minta keselamatan dari azab kubur atau azab neraka. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Maka ketika kita minta permintaan seperti itu kepada selain Allah, berarti itu adalah kesyirikan. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu untuk mengabulkannya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu untuk menurunkan hujan, memberikan seorang anak, memberikan hidayah, menyelamatkan dari api neraka. Apabila kita minta kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Ya. Dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla hanya dia saja yang bisa menurunkan hujan. Seperti yang kita sebutkan kemarin, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun Allah yang menurunkan hujan dari langit kepada kalian dengan itu dia keluarkan untuk kalian berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya surat al-baqarah ayat ke-22 dan juga kisah yang disebutkan dalam as-sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika seorang Arab Badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berkhutbah. Dia mengadukan, "Ya Rasulullah, orang-orang kelaparan, binatang-binatang mati, hewan-hewan tidak tumbuh karena hujan tidak turun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya, hujan turun dari langit sampai membasahi jenggot beliau. Di Jumat berikutnya datang lagi orang tersebut atau kata Anas orang lain lagi, temannya atau sekampungnya dan mengabarkan bahwa rumah-rumah ada yang hancur. Banjir karena hujan banyak turunnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya seraya berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di samping kami, jangan di tengah-tengah kami. Ketika Nabi SAW belum menurunkan tangannya, langit sudah menjadi cerah, tidak lagi mendung. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menurunkan hujan. Sehingga orang meminta hujan kepada selain Allah, atau meyakini ada pawang hujan yang bisa mengatur turunnya hujan, selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik besar. Itu adalah syirik besar, berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Dan Allah ingatkan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dalam surat Yunus ayat ke-106, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zolim. Orang-orang yang zolim. Dan juga orang-orang yang bodoh. Minta kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Dan dia tidak minta hanya kepada Allah satu-satunya yang bisa memberi manfaat kepadanya ataupun menimpakan mudarat yang maha mendengarkan doanya dan maha mampu untuk mengabulkannya. Dan setiap kita solat, kita membaca ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka jemaah sekalian, ini bentuk yang pertama, syirik besar. Apabila seseorang minta hujan kepada selain Allah, apakah kepada bintang-bintang atau kepada makhluk tertentu. Kemudian bentuk yang kedua, yang juga termasuk syirik besar, adalah menisbatkan hujan kepada selain Allah atau kepada bintang-bintang dengan keyakinan bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan bukan Allah Azza wa Jalla. Misalkan seseorang mengatakan bint, uh, hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Dia ucapkan demikian dengan satu keyakinan, bintang itulah yang menurunkan hujan bukan Allah Tabaraka wa taala. Maka ini juga adalah syirik besar karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menurunkan hujan, hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudarat kepada kita. Bukan makhluk-makhluk tersebut. Baik. Jadi ini dua bentuk syirik besar. Minta hujan kepada selain Allah atau menisbatkan hujan kepada selain Allah dengan keyakinan dialah yang menurunkan hujan dan bukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jenis syirik yang kedua di sini adalah syirik kecil. Syirik kecil. Yaitu seorang yang menisbatkan hujan kepada selain Allah dengan keyakinan itu hanyalah sebab. Dia tetap meyakini Allah yang menurunkan hujan. Contohnya dia katakan hujan ini turun karena bintang ini dan itu. Tapi dia yakin bintang itu hanya sebab dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan hujan. Maka ini adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil jemaah sekalian? Padahal dia yakin bintang itu hanya sebab dan Allah yang menurunkan hujan. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab turunnya hujan. Iya. Sebagaimana kita bahas di dalam bab tentang sebab yang mampu menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan hanya Allah. Kalau kita mengatakan ini adalah sebab bisa menyembuhkan penyakit misalkan, padahal Allah tidak menyatakannya sebagai sebab, maka kita telah terjerumus dalam syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau kita yakini benda itu bermanfaat dengan sendirinya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau kita yakini benda itu bermanfaat dengan izin Allah, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Bagaimana caranya mengetahui sesuatu sebagai sebab? Dengan dua cara. Pertama, melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, melalui percobaan yang ilmiah, yang masuk akal. Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang menunjukkan sesuatu itu sebagai sebab. Maka dengan itu kita pun tahu ini adalah sebab yang Allah tentukan di alam ini. Apakah sebab kemanfaatan ataupun sebab kemudaratan. Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu itu sebagai sebab, apakah dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau dengan pembuktian yang ilmiah, yang masuk akal percobaan ilmiah, maka meyakininya sebagai sebab, padahal kita tidak bisa membuktikannya sebagai sebab, adalah keyakinan yang syirik. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan dalil-dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama, penulis rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Kata Allah, "Dan kalian menjadikan rizki kalian dengan mendustakan rezeki tersebut. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Ini surat Al-Waqiah ayat ke-82. Maksud ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di akhir bab ini oleh penulis. Ya, kita langsung melangkah aja ke terakhir karena di situ ada penafsiran ayat ini. Walahuma min hadits Ibnu Abbasin ma'nahu wa fihi. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara makna atau sesuai dengan makna pembahasan kita ini dan di dalamnya qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza sebagian mereka berkata mereka di sini orang-orang kafir di masa jahiliyah orang-orang kafir di masa jahiliyah mereka berkata Laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Bintang ini dan bintang itu kata mereka telah benar. Maksudnya telah menjadi sebab turunnya rizki bagi mereka. Fa anzalallahu al ayah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Dimulai dari fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai tukadzibun. jadi sampai ayat yang kita bahas sekarang. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki kalian bahwasanya kalian mendustakan rizki tersebut. Juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rizki yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hujan. Walaupun di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ilmu. Namun penafsiran yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau maksudnya adalah hujan. Rizki di sini adalah hujan. Dan dua penafsiran ini tidak bertentangan. Akan tetapi yang masuk dalam pembahasan kita maksudnya adalah hujan. Rizki di sini yang mereka dustakan adalah turunnya hujan. Sebagaimana kata Ibnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Annal murad birrizqi huwal matar." Yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan. Wa anna tak wa annak wa anna takdziba bihi nisbatuhu ilal anwa. Dan yang dimaksud dengan mendustakan mendustakan rizki di sini adalah menisbatkannya kepada bintang. menisbatkannya kepada bintang. Jadi sama dengan penafsiran yang disebutkan oleh penulis di akhir bab ini. Ayat ini turun ketika ada orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi hujan Allah namakan sebagai rezeki bagi kita. Ya, bahkan semua semua yang kita makan, semua yang kita minum asalnya dari air hujan, asalnya dari air, asalnya dari air, kemudian tumbuh berbagai macam jenis makanan. Demikian pula apa yang kita minum. Ya. Maka ada orang-orang mengatakan hujan ini turun disebabkan bintang ini dan bintang itu. Maka Allah mengatakan kalian mendustakan rizki dari Allah ketika mereka menisbatkan turunnya hujan itu dari bintang-bintang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu gambaran orang yang kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yaitu dia mengatakan ini nikmat saya dapatkan dari fulan, dari fulan. Dia lupa kepada Allah. Hujan turun dari bintang ini, bintang itu. Dia lupa kepada Allah. Atau dia katakan, saya bisa kaya raya seperti ini karena memang saya belajar manajemen, saya belajar bisnis, saya punya banyak pengalaman. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia mengatakan seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia apabila mendapatkan nikmat, beliau ucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Bahkan jemaah sekalian, ketika ditimpa musibah pun, beliau masih mengucapkan Alhamdulillah. yaitu Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi, itulah yang seharusnya ucapan seorang Muslim. Ketika mendapatkan nikmat, Dia puji Allah dan dia nisbatkan nikmat ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rukun bersyukur yang pertama. Menisbatkan nikmat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun bersyukur yang kedua adalah meyakini dalam hati bahwa nikmat itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun bersyukur yang ketiga kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah jemaah sekalian, tiga rukun bersyukur. Barang siapa yang tidak memiliki salah satu darinya, dia termasuk orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya, wa an Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Malik al-Ash'ari. Nama asli beliau adalah Al-Harith Ibn Al-Harith Asyami. Al-Harith bin Al-Harith yang berasal dari negeri Syam. Semoga Allah meridhoi beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunnah Ada empat perkara yang masih ada pada umatku padahal itu termasuk perkara jahiliyah. Termasuk tradisi jahiliyah. Yang mereka belum tinggalkan. Jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Kenapa disebut masa jahiliyah? Berasal dari kata jahlun, bodoh. Jahlun artinya kebodohan. Karena memang masa itu adalah masa kebodohan, masa ketika kosong para rasul. Para rasul wafat dan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ketika beliau diutus, maka selesai sudah masa jahiliyah. Jadi nggak boleh lagi kita mengatakan ini sudah masa jahiliyah modern, nggak boleh. Karena Nabi SAW sudah diutus. Ketika beliau diutus sudah bersinar ilmu. Ilmu sudah bersinar mulai menerangi manusia sehingga jahiliyah hilang. Tapi boleh saja kita katakan jahiliyah jahiliyah apa namanya? Uh, jahiliyah di satu tempat misalkan. Tempat ini masih seperti di masa jahiliyah. Ya. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Di satu kampung ini kampung jahiliyah. Tapi nggak boleh kita mengatakan seluruh dunia berada dalam kejahiliaan, tidak boleh karena Rasulullah SAW sudah diutus. Atau kita mengatakan secara mutlak ini jahiliyah modern. Itu artinya bermakna semua dalam kondisi jahiliyah. Padahal nggak semuanya. Karena dimanapun, kapanpun akan selalu ada sinar kebaikan, sinar ilmu sampai hari kiamat akan tetap ada, akan bertahan golongan yang benar sebagaimana sabda Nabi SAW. La tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti Allah hatta ya'ti amrullahi wa zahirun akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan ilmu dan amal yang benar akan senantiasa ada tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka dan orang yang memusuhi mereka atau menyelisihi mereka sampai kapan sampai datang ketentuan Allah yaitu hari kiamat jadi akan tetap ada. Maka nggak bisa kita mutlakkan ini masih zaman jahiliyah, walaupun dengan istilah jahiliyah modern. Tapi kalau di satu daerah kita katakan ini kampung masih kampung jahiliyah, ya, karena mereka masih menyembah kepada selain Allah atau melakukan tradisi-tradisi jahiliyah. Nah, itu akan terus ada. Sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis ini ada empat perkara ada empat tradisi jahiliyah pada umatku. Mereka belum juga tinggalkan. Apa saja itu? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Membanggakan leluhur. Ya, menyombongkan diri dengan leluhur. Kami darah biru, kalian darah merah. Ya, contoh, membangga-banggakan leluhur. Membangga-banggakan kebangsawanan dan lain-lain. Ini jahiliyah. Membanggakan kami orang Arab kami orang Cina, kami orang Sunda, kami lebih baik daripada kalian, kami orang Indonesia, kami lebih baik daripada kalian. Ini semua jahiliyah. Allah enggak melihat sama sekali kita asalnya dari mana, kemudian merasa lebih baik dengan itu. Ini jahiliyah jamaah sekalian, membanggakan leluhur, membanggakan suku bangsa. Ini kebiasaan jahiliyah. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencaci nasab. Mencaci nasab mencaci nasab, ya, mencaci nasab orang atau mencaci nasab dirinya sendiri, merendahkan nasab orang lain. Ya. Kamu bukan berasal dari bangsawan, kamu orang rendahan. Kamu dari bangsa yang tidak terhormat dan seterusnya. Ini jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum dan menisbatkan hujan kepada bintang atau minta hujan kepada bintang. Inilah yang masuk dalam pembahasan kita. Yang ketiga, ini adalah tradisi jahiliyah dan termasuk kesyirikan sebagaimana telah kita jelaskan tadi bisa masuk kategori syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian yang keempat, waniyahatu alal mayyit. Meratapi mayit. Meratapi mayit. Apa artinya meratapi mayit jemaah sekalian? Bentuknya banyak. Di antaranya menangis dengan cara berteriak-teriak. Ya, menangis dengan cara berteriak-teriak. Itu namanya meratapi mayit. Atau mencabik-cabik dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Atau merobek-robek pakaian. Makanya Nabi SAW bersabda, Laisa minna man latamal khududa wa syakkal juyuba wa da'a wal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini namanya meratapi mayit. Iya. Atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridho dengan kematian orang yang dia cintai. Iya. Tapi jemaah sekalian subhanallah meratapi mayit ini ada satu golongan malah mereka jadikan sebagai ibadah mereka. Nanti di tanggal 10 Muharram, mereka akan bikin acara menyiksa diri dengan benda tajam sampai berdarah-darah, yaitu meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang Syiah. Setiap tanggal 10 Muharram mereka peringati hari Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menghimbau, menganjurkan kita untuk berpuasa. Mereka enggak puasa. Mereka melakukan ratapan kematian atas kematian Al-Husain. Mereka memukul diri mereka, menyakiti sampai luka berdarah-darah. Dan mereka anggap itu ibadah. Sambil juga teriak-teriak menangis-nangis. Sebenarnya jemaah sekalian, itu hanya air mata buaya. Kenapa? Karena merekalah sebenarnya penyebab kematian Al-Husain jadi Al-Husain kenapa beliau terbunuh di Karbala? Di Irak. Karena orang-orang Syiah di Irak ini, mereka kirim surat banyak sekali kepada Al-Husain, minta beliau datang ke Irak. Mereka ingin menjadikan beliau sebagai pemimpin, dan mereka berjanji untuk melindungi beliau. Ketika Al-Husain sampai di Karbala, beliau berhadapan dengan pasukan gubernur Irak. Pasukan gubernur Irak, gubernur yang zalim ketika itu di Irak. Lalu terjadilah pembantaian itu. Siapa yang melakukannya? Pasukan gubernur Irak tanpa persetujuan khalifah ketika itu. Hanya dia zolim. Lalu orang-orang Syiah yang mengundang beliau semuanya lari. Takut. Gak berani berhadapan dengan pasukan tersebut. Mereka mengkhianati Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya seperti itu. Mereka penyebab kematian beliau lalu sekarang mereka berpura-pura meratapi kematiannya. Iya. Dan intinya adalah meratapi kematian itu tradisi jahiliyah yang masih diwariskan oleh sebagian orang bahkan malah dianggap sebagai hari ibadah bagi mereka. Nauzubillah. Waqala kemudian lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu Idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang meratapi mayit. Kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Kenapa dikatakan wanita jemaah sekalian? Karena kebanyakan wanita yang meratapi mayit, bukan berarti laki-laki tidak terancam. Ini hadis ini mengancam dengan lafaz wanita yang tidak bertobat. Kenapa dikatakan wanita? Karena kebanyakan wanita yang meratapi mayit. Ya. Makanya tidak dianjurkan wanita itu sering-sering berziarah kubur karena mereka pada umumnya tidak bisa menahan emosi. Tetapi hadis ini juga mencakup laki-laki yang meratapi mayit. Apa hukumannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak taubat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarabin. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan menggunakan pakaian terbuat dari cairan tembaga dan tamang atau mantel yang berasal dari penyakit kudis wal billah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya jadi jemaah sekalian inilah empat perkara jahiliyah semuanya adalah dosa-dosa besar maka salah satunya inilah pembahasan kita yaitu yang ketiga minta hujan kepada bintang-bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang dengan mengatakan bintang ini sebab turunnya hujan atau apa saja, benda-benda apa saja, bulan, matahari dan lain-lain sebab turunnya hujan maka ini adalah kesyirikan dan tradisi jahiliyah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban bertobat sebelum mati. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau dia tidak tobat sebelum mati, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih di hari kiamat. Artinya kalau dia tobat sebelum mati, maka Allah maha menerima tobatnya. Kalau sudah datang kematian, habis sudah waktu untuk bertobat. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita haramnya kita mengikuti tradisi jahiliyah dan pentingnya kita mengenal. Pentingnya kita mengenal perkara-perkara jahiliyah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Satungkadu ural Islam urwatan-urwatan. Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam ini akan terlepas satu demi satu apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengerti jahiliyah. Jadi penting kita tahu ini tradisi-tradisi jahiliyah karena kita diharamkan untuk mengikutinya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir masa jahiliyah dahulu, ini hukumnya haram, bahkan terancam menjadi seperti mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka ya hadis ini juga menunjukkan bisa saja seorang muslim dalam dirinya masih ada jahiliyah tetapi tidak bermakna dia kafir tidak bermakna dia kafir karena tradisi jahiliyah itu ada yang sifatnya dosa besar ada pula yang sifatnya kekafiran jadi tergantung tradisi jahiliyah apa yang ada dalam dirinya. Ada yang bisa menyebabkan dia kafir, ada yang tidak sampai kekafiran. Ya. Jadi tidak mesti seseorang itu memiliki sifat jahiliyah langsung kemudian bisa kita kafirkan. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala berkata, "Walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani" Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Semoga Allah meridhai beliau ia berkata Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami pada salat subuh di Al-Hudaybiyah Ketika itu baru saja selesai turun hujan dari semalam. Falamman sarafa aqbala 'ala nasi faqal. Maka setelah solat beliau menghadap kepada jamaah kemudian bersabda. Faqal atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian? Beliau bersabda, tahukah kalian apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab kalau ditanya persoalan agama, kita tidak tahu katakan Allahu a'lam. Adapun ucapan wa rasuluhu a'lam itu hanyalah di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala maka kata perawi, kata sahabat Khalid bin Juhani, qala atau Nabi SAW yang berkata, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini setelah turun hujan ada di antara hamba-hambaku yang mukmin kepadaku, beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Jadi akibat turunnya hujan tersebut ada hamba-hamba yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Siapa mereka yang beriman dan kafir? Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang mengucapkan kami diberikan hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya. Itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala adapun yang mengucapkan mutir nabi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi bukan lagi beriman kepada Allah, berimannya kepada bintang, maka dia adalah orang musyrik. Jamaah sekalian, ini hadis yang memberi peringatan kepada kita. Hanya karena salah mensikapi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjerumuskan kita dalam kekafiran. Hanya karena salah ucap. Hanya salah ucap. Ini hati-hati, jaga lisan kita. Salah ucap dia mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Atau apa saja dia katakan dengan cara menisbatkan hujan kepada selain Allah. Atau menisbatkan satu nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Dengan perincian yang telah kita sebutkan tadi, kalau dia yakini bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah sama sekali, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin bintang itu hanya sebab dan Allah yang menurunkan hujan, maka itu adalah syirik kecil karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan sebab turunnya hujan. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Kalau kita bisa buktikan secara ilmiah masuk akal, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi saya terus terang belum percaya 100% seperti itu. Proses itu, wallahu alam. Ini perlu diteliti lagi. Ini perlu diteliti lagi. Intinya, kalau kita bisa buktikan proses ilmiahnya, maka tidak mengapa. Berarti itu sebab yang Allah ciptakan. Itu sebab yang Allah ciptakan. Tapi ini perlu diteliti lagi karena ada sebagian ulama mengkritik teori tersebut. Ya sebagian ilmuwan juga mengkritik teori tersebut. Ya, ini perlu diteliti lagi. Intinya adalah kita harus buktikan sesuatu itu terjadi dengan dua sebab atau dua cara mengenal itu adalah sebab. Pertama, ada ayat menyampaikannya atau ada hadis menyampaikan. Contohnya dalam perkara obat-obatan. Allah berfirman tentang madu fihi syifa. Padanya ada kesembuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-habbatus syauda, "Inna fil habbati sauda syifaa min kulli Sesungguhnya di dalam al-habbatus sauda ada obat bagi segala penyakit. Jadi kita pun tahu madu dan habbatus sauda adalah sebab kesembuhan. Dari mana kita tahu? Dari ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita, bukan enggak perlu, tidak harus kita melakukan penelitian ilmiah dulu baru percaya. Bahkan seandainya ada orang sok mengatakan penelitian ilmiah ternyata nggak mengandung kesembuhan, maka kita nggak percaya. Ya, seperti dulu mereka mengingkari hadis tentang lalat. Nabi SAW mengatakan, lalat itu apabila hinggap di minuman seorang dari kalian, celupkan dia. Karena dia punya dua sayap. Satu sayap adalah racun. Dia celupkan racunnya dulu. Kalau kita celupkan dia ke dalam, dia lepaskan penawarnya. Ada orang sok tahu. Dia mengatakan nggak masuk akal. Ya. Mereka ilmuwan, para dokter. Maka kita nggak peduli dengan ucapan mereka. Meskipun mereka ilmuwan, para dokter. Karena mereka bisa benar, bisa salah. Ucapan Rasul nggak mungkin salah. Karena itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata di kemudian hari, para dokter muslim bisa membuktikan kebenaran apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, persis seperti yang beliau ucapkan. Di satu sayapnya ada racunnya, di satu sayap ada penawarnya. Iya. Jadi ini cara pertama. Cara yang kedua dengan pembuktian ilmiah yang masuk akal. Kalau kita bisa buktikan secara ilmiah masuk akal, terbukti, dicoba, bisa dipertanggungjawabkan, maka berarti itu adalah sebab yang Allah ciptakan di alam ini untuk sebuah kemanfaatan. Wallahu alam. Ya. Mungkin ada yang lain, silakan. termasuk syirik Pak. Iya. Sudah kita jelaskan tadi termasuk syirik. Minta tolong kepada pawang. Iya. Kenapa? Karena dia nggak bisa apa-apa. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Minta tolong kepada selain Allah atas sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah adalah syirik. Kecuali kita minta tolong helikopter pembawa air. Ya. Tolong curahkan air dari helikopter itu atau pesawat. Ya, ambil air di sungai, curahkan ke sana. Kenapa? Itu boleh. Kenapa? Karena dia mampu lakukan. Bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Minta sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah kepada selain Allah itu adalah syirik. Ya. Itu masuk dalam kategori berdoa, beribadah dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika hati kita bersandar kepadanya supaya diturunkan hujan, itu juga tawakal yang syirik. Itu juga ibadah hati, tawakal. Kita hanya boleh bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bertawakal kepada makhluk dalam satu perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka itu tawakal yang syirik, syirik besar. Ya, Wallahu alam. Kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah ya tidak apa-apa. Ya. Kalau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak masalah insya Allah. Ya. Berarti itu adalah sebab yang Allah ciptakan di alam ini. Ya. Masih ada waktu? Silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, satu faidah lagi. Di sini ada doa. Di hadis yang terakhir yang kita baca itu ada doa. Doa setelah turun hujan. Mutirna bifadlillahi warahmatihi Kita diberi rahmat. Afwan, kita diturunkan hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya. Ya, dan setiap doa kita baca, kita renungkan, di situ mengandung penguatan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doa yang lain ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya. Dan tadi kita sebutkan hadis doa singkat, ada juga versi panjangnya tapi singkatnya ketika hujan sudah terlalu banyak kita baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.